Saya muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam arti mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Fatwa yang dapat menimbulkan rasa kagum atas kekuasaan Allah dan kebesaran Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kesemuanya itu diributkan bagi hamba dan makhluknya termasuk daripada kita umat manusia ini wajibnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu marilah kita selalu mantapkan iman dalam dada kita dengan penuh satu dan taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengamalkan segala syariatnya. Di annal amala salihah samratul iman. Karena sesungguhnya amal perbuatan yang baik itu adalah buahnya iman. Tadi sidang Jumat yang kami muliakan, kita wajib dimanapun kita berada situasi apapun sedang kita menyelam dan dalam keadaan apapun kita jalani kita wajib iman kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah Nabi Muhammad adalah utusan Allah selanjutnya iman kepada para malaikatnya kepada kitab-kitabnya, iman kepada tibanya nanti hari kiamat dan iman kepada kodok dan kodarnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditentukan. Oleh karena itu kita sebagai manusia telah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmannya, nya billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim wahulikal insanu da'ifa sadaqallahul alim dan telah dijadikan manusia itu dalam keadaan lemah dengan itu tiada daya upaya dan kekuatan umat manusia ini kecuali dengan kesabaran dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Subhanahu wa taala akan menguji kepada umat manusia ini dengan segala cobaan tersebut di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم Artinya dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu sekalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan dari harta benda, jiwa, raga, dan buah-buahan. Dan berilah, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Suatu contoh, suatu ketika datang kepada kita Suatu cobaan dengan rasa takut yang datangannya dengan tiba-tiba. Tertimpa jiwa raga kita dengan sakit. Anak-anak kita, keluarga kita, suatu ketika merosotlah harta benda kita dalam perdagangan karena rugi dan tiba-tiba datang inflasi dan musibah. Suatu ketika datang kesedihan dan musibah karena sawah dan ladang kita dimakan hama tergenar banjir, akhirnya kuralah hasil panenannya. Kadangkala sampai terjadi tiada buah hasilnya sedikit pun. Maka bagaimanapun juga kita harus tetap tabah dan sabar dalam menghadapi segala cobaan yang telah datang dan telah kita perbuat seperti hal itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran innallaha ma'as sabirin sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar hadirin sekalian Rahmatullah. pada suatu ketika saat di pagi hari waktu salat telah keluar Rasulullah dari kediamannya menuju masjid yang mulia di Madinah di saat itu ditemilah para sahabat Nabi sudah banyak yang keluar dari masjid menuju tempat pekerjaannya menurut profesinya masing-masing. Namun di dalam masjid itu masih ada seorang sahabat pemuda yang sedang termenung bertafakur seorang diri. Rasulullah SAW mendekati pemuda itu dan bertanya, mengapa kamu sedang terpenung dan bertafakur seorang diri? Pemuda itu menjawab, Hazanun lazimatni wa dununun ya Rasulullah. Aku ditimpa rasa susah dan banyak hutang ya Rasulullah. Oleh karena itu saya malu dan takut untuk keluar sebab sudah waktunya untuk membayar tapi tidak punya apa-apa. Rasulullah berkata, kalau itu yang kamu berita, maka kamu kuajari sebuah doa sambil kamu berikhtiar doa itu bisa menghilangkan rasa susah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah doa ini pagi dan sore hari insya Allah doa ini bisa menghilangkan delapan penyakit yang menimpa di dalam jiwamu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa'udhu bika min ghalabatid dawri wa tahri rijal artinya ya Allah sesungguhnya aku minta berlindung kepadamu dari rasa susah dan duka cita dan aku minta berlindung kepadamu dari rasa lemah dan kemalasan dan aku minta berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir atau bakhil dan aku minta berlindung kepadamu ya Allah dan pengaruh hutang dan penindasan orang-orang yang dolim. Doa ini dibaca oleh pemuda itu sambil dia berikhtiar pagi dan sore. Akhirnya beberapa saat kemudian pemuda itu menghadap Rasulullah SAW mengatakan bahwa ia sudah bebas dari hutangnya dan hilanglah rasa susahnya dan jauh dari pembebasan orang-orang yang beling berkat rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya masalah muslimin rahimakumullah. Kita sebagai manusia yang hidup ini jelaslah kita tidak lepas dari rasa susah dan duka. Apakah itu termasuk datang dari harta, kedudukan dan pengaruh wanita atau laki-laki? Kalau toh manusia terbujuk oleh hal tersebut menjadikanlah dia ingkar dan musyrik kepada Allah seperti Quran, Abu Jahal dan lain-lain sebagainya. Wa'iyyadzillah. Oleh karena itu semoga kita tetap berpegang teguh dengan agama Allah, yakni agama Islam yang diridhoinya, berbaik dan toleransi menurut prinsip-prinsipnya yang terkandung di dalam ajaran Islam. Sebab lebih kurang daripada 1434 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran tentang situasi umat pada zaman yang akan datang. Rasulullah SAW bersabda, "Bagi bil a'mali salihah, fasabatul tapi tabi'ukil lailu mutlim, yusbihul rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع الدنيا في أرض من الدنيا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه Artinya bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal yang baik sebab nanti akan muncul suatu masa. Pada saat itu dia akan muncullah berbagai fitnah bagikan suasana malam hari yang gelap gulita yakni sehingga keadaan menyiapkan seluruh manusia sama kebingungan dalam hal kepercayaan. Ada orang yang pagi hari masih menjadi orang mukmin, tapi sore harinya dia sudah menjadi kafir. Dan ada pula orang yang sore harinya masih menjadi mukmin, tetapi pagi harinya sudah menjadi kafir dan ia menjual agamanya dengan harta benda. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut Syekh Al-Imam Ba'alwi Al-Haddad dalam kitab Masaihuddinnya mengatakan bahwa kebenaran hadis tersebut di atas sudah pasti, tapi persoalannya apakah sekarang sudah terjadi atau belum. Yang jelas paling tidak manusia membuat kedok atau alat agama untuk kepentingan dunia sehingga hilanglah baginya memegang prinsip-prinsip agama Islam yang sebenarnya yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal tersebut dan dijadikan manusia yang muslim, mukmin, tetap iman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu memegang teguh syariat agama Islam yang telah dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.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 wa iyyakum bi jannatin na'im wa qur rabbi fir warham wa antarhamur rahimin الله المحمود ولا البأساء والضراء المعبود بالأقهار رجاء المرؤول لكشف موازن الغنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مستحق التوحيد والثناء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله صلاة دائمة بلا انقضاء وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان علي ولستة الكرام عن التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللہ مدر مسلم والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الناس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصرف لنا أئمتنا وأمتنا ومن ولته من المسلمين شيئا من أمورنا واجمع بيننا وبينهم برحمتك بالجنات إنك هو حسنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اسقى الهدى والتقى لفاق الهنا والاستقامة فاهتم لنا بفسوحته فاحكم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله إلهنا يا رب يا رب أنت مطلوبنا حجة مقصودنا اللهم إنا مطمئن لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يشاء اللهم نجنا من الهم والحزن ونعوذ بك من الأجر والكسل ونعوذ بك من الجبن والغفل ونعوذ بك من غلبة الدين والرجال اللهم يا غني حميد يا من يا مؤيد يا رحيم يا ودود أغننا أغننا أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن عصيتك واغفنا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا الجنة مع الدار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل تقيمنا اللهم اجعل أولادنا وفرجنا وزوجنا تلامذنا من أهل الخير والعلم ولا تجعل لهم من أهل الدر والشر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا وربكم عنه وجل وأكبر